Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kemarin kita masih berbicara tentang permasalahan nadhafatul badan tentang kebersihan badan dan khisalul fitrah. Nah, khisalul fitrah ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ghazali kemarin dan hari ini juga kita baca tadi juga berkenaan dengan khisalul fitrah yang berhubungan dengan urusan dakwah ilallah taala khisalul fitrah khisalul fitrah itu apa khisalul fitrah itu uh, membersihkan uh, anggota badan yang dirasa tidak perlu itu namanya khisalul fitrah tentunya mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cara-caranya karena orang kufar bisa membersihkan badan orang kafir bisa membersihkan badan orang munafik orang Yahudi bisa membersihkan badan namun mereka tidak memiliki niat dalam membersihkan badan mereka tidak punya niat mereka tidak punya niat saya membersihkan badan ittiba bin Nabi saya niat membersihkan badan mengikuti sunnah Nabi tidak ada mereka niat mereka tidak kanggu tidak terpakai ya tidak dianggap khisalul fitrah yang pertama apa khisalul fitrah yang pertama bersiwak seseorang disunahkan untuk bersiwak itu khisal, khisalul fitrah siwak ini bisa dengan tiga cara bisa dengan cara membuat seperti angka delapan gini satu dua tiga di lidah maka dijulurkan hmm, agak memanjang kalau lidah memanjang tapi kalau mulut itu melebar pada gigi itu melebar itu namanya khisalul fitrah pertama kebersihan badan ini Nah, Masalah ada yang bertanya, bisa ndak ini bersiwak ini diganti dengan sikat gigi? Ya, kalau diniatkan siwak bisa, jadi sunnah siwak. Kalau diniatkan siwak, tapi kalau tidak diniatkan siwak yang tidak bisa jadi siwak. Ya hanya bersihkan gigi saja yang lahir. Makanya niat itu penting kawan Kita niat mandi itu niatnya apa? Niatnya bersih badan. Ya dapatnya kebersihan badan saja. Hati kita tidak dapat tidak dapat bersih. Tapi kalau kita niat bersihkan badan dibarengi dengan niat saya bersihkan badan ini karena Allah taala atau untuk ibadah, maka hati kita ikut dibersihkan sama Allah gitu itu yang pertama ya yang kedua khisalul fitrah yang kedua adalah menggunting sesuatu yang tidak sesuai atau sesuatu yang kiranya mungkin perlu digunting seperti kumis yang panjang atau jenggot yang memanjang atau mungkin apa ini jambang atau brewok yang begitu sudah lebat mungkin bisa diatur dan ditata lebih rapi lagi itu termasuk khisal fitrah termasuk khisal fitrah kata Imam Nawawi yang kedua yang ketiga menggunting kuku menggunting kuku ini Rasulullah saw menyukai cara menggunting kuku namanya taglimul awafir itu dengan tiga hari disukai sama Rasulullah hari Senin atau hari Kemis atau Jumat pagi sebelum Jumatan itu khisalul fitrah termasuk mengguntingnya bagaimana? Mengguntingnya mudah sekali. Yaitu dengan cara dari jari sebabah telunjuk urut sampai usta jari tengah jari manis jari kelingking ibu jari jadi ibu jari diakhirkan diawali dari jari sababah dulu dari jari telunjuk dulu jari telunjuk jari tengah jari manis jari kelingking baru ibu jari ini yang kanan adapun yang kiri diawali dari kelingking jari manis jari tengah jari telunjuk ibu jari jadi kalau yang kanan dari Sababah menuju ke Kelingking baru ke Ibu Jari ya. Kalaupun dari jari dari tangan kiri diawali dari jari kelingking urut sampai ke ibu jari. Kalau kanan dari jari telunjuk akhir ibu jari. Tapi kalau jari jari tangan kiri dari jari kelingking akhirnya adalah ibu jari eh, ibu jari juga. Ini kalau yang kanan ya kalau yang kanan kemudian kata Rasulullah kuku tadi itu yang kita potong atau rambut yang kita potong jangan sampai tercecer di rumah jangan sampai jangan sampai tercecer di rumah rambut atau kuku atau kumis yang kita potong atau yang kita gunting atau yang kita ketoi itu kumpulkan dalam satu tempat nanti dikubur dengan membaca dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nanti dia bakal jadi saksi kita di akhirat sebab kata Rasulullah semua ajzaul badan ajzaul badan badan anggota badan baik yang nempel ataupun yang sudah terlepas itu semuanya bakal kembali ke kita Kembalinya bagaimana? Apakah di depan kita apakah mereka nempel? Jadi panjang rambutnya masalah atau kukunya jadi panjang? Lah. Wallahu alam bagaimana? Yang alhasil mereka bakal kembali ke depan kita atau kembali ke tangan kita yang penting mereka akan memberikan persaksian yang baik atau persaksian yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita. Itu nanti diomel kiamah Ya, makanya dikumpulkan baca dua kalimat syahadat terus cuci tangannya kata Imam Ghazali seseorang yang sudah eh, potong kuku kemudian dia barangkali ada hikah ada sesuatu yang harus dia garuk kalau tidak dia cuci terlebih dahulu menyebabkan baros belang menyebabkan penyakit belang cuci tangannya Adapun bagian kaki potong kukunya dari jari kelingking yang kanan urut akhir jari kelingking yang kiri yang kaki yang kaki urut enak kalau kaki kalau tangan ini tadi seperti tadi itu diantaranya itu khisul fitrah kemudian bercelak tazayun <coughs> bercelak baik dia ketika akan tidur atau dia hari Jum'ah mau sholatul Jum'ah disunahkan bercelak dengan doa Allahumma nawwir basari wa basirati Allahumma nawwir basari wa basirati ya Allah cahayailah mataku yang zahir ini dan mata hatiku basirah ya itu khisal fitrah termasuk juga khisalul fitrah kemudian diantaranya adalah mencabut bulu ketiak bagi yang biasa mencabut bagi yang tidak biasa mencabut maka bisa dikerok atau digunting itu juga termasuk khisalul fitrah ya diantaranya termasuk juga eh, eh, apa namanya memangkas rambut yang sekiranya dia tidak bisa ya ta'ahadu syu'ur seseorang yang tidak bisa yang tidak bisa menjaga kebersihan rambutnya maka disunahkan dia untuk mencukur rambutnya disunahkan untuk mencukur rambutnya tapi biar buat orang yang bisa menjaga rambutnya dengan rapi tanpa mengikuti cara-caranya orang fasik ya, tanpa mengikuti cara-caranya orang fasik cara-caranya orang fasik dengan cara memanjangkan rambutnya hingga sampai sepundak dan lain sebagainya sedangkan dia adalah laki-laki itu adalah sudah simatul fusak kata Imam Ghazali sudah jadi tandanya orang fasik maka tinggalkan jangan dipakai ya selama itu bisa dia jaga ya rapi lah rambutnya begitu maka lebih baik dia jaga tapi begitu dia kelihatan agak panjang dan sudah kelihatan sudah agak tidak bisa dia jaga kembali, lebih baik dia datang ke tukang pangkas untuk dicukur. Kemudian ikhwan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga dirinya. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita hendaknya setiap orang alim apabila dia berhadapan kepada dakwah Hendaknya setiap orang alim apabila dia ingin berdakwah berhadapan kepada dakwah kepada seluruh manusia, hendaknya ia memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Khisalul fitrah ini. Dibersihkan badannya dibersihkan dengan rapi. Kemudian pakai juga setelan daripada pakaian yang terhormat. Saat dia akan berhadapan kepada seluruh manusia akan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya orang yang alim tadi ini justru dalam dakwahnya itu tidak membuat orang yang didakwahi lari ya begitu ya malah yujibu nafratan nasi anhu ada sebabnya sebagian para dai ilallahi taala yang kemudian walayatubillah bau mulutnya kurang sedap ya atau mungkin penampilannya dia tadi ini membuat orang menjadi muak ada ini orang kalau didakwahi dia bukan tambah deket malah tambah lari dari Allah taala Nah ini jangan. Wal i'timad fi mithli hadhil umur ala niyah. Ini semuanya tergantung daripada niat kita. Fa innaha a'malun fi anfusiha taktasibul awsafu minal maksud. Semua ini amal-amal kita ini menjadi mulia atau menjadi jelek itu tergantung daripada niatnya. Niatnya apa dia? Oh dia niatnya adalah untuk Allah Ta'ala Maka Allah akan mempercantik dia punya tubuh Makanya Rasul saw. Alaihi Wasallam apabila berkaca, apa doanya Nabi saw. waktu dia berhias? Allahumma kama Hasan khalqi fahassin khulugi. Allahumma kama Hasan khalqi fahassin khulugi. Ya Allah, sebagaimana kau perindah tubuhku, maka perindahlah akhlakku. Ya Allah sebagaimana kau perindah tubuhku dengan cara dia bersisir barangkali yang perempuan barangkali dia juga memakai bedak ya, berhias untuk suaminya atau untuk keluarganya fahassin khulugi maka perbaiki dan perindah juga ya Allah akhlakku ya, ya yang berdoa seperti ini maka Allah Ta'ala akan memberikan keindahan pada tubuh wanita atau pada tubuh seseorang tersebut laki-laki tersebut dengan keindahan zahir dan keindahan batin. Seseorang kalau dilihat daripada keindahan zahirnya saja ikhwani, orang boleh ganteng. Dengan cara masalah seperti apa dia? Boleh berhias. Orang boleh cantik, boleh seperti penampilan apapun. Tapi keindahan wajah, kecantikan wajah, kebagusan wajah itu cuman relatif saja. Relatif ya orang boleh memandang wajahnya orang ini ganteng apa tidak ganteng Oh, buat saya dia tidak ganteng. Seorang suami dipandang istrinya bagaimana? Istrinya pakai asti akan mengatakan suami saya yang paling ganteng satu dunia. Paling bagus suami saya. Tapi orang istrinya orang lain mengatakan sama suami saya ganteng suami saya. Terus begitu, suami juga begitu kepada istrinya. Orang paling cantik di dunia ini adalah istri saya. Nah, begitu, ya. Orang lain mengatakan istrinya lebih cantik. Nah, ini relatif. Satu, dua, Keindahan itu sampai kapan tuh ikhwani? Sampai kapan? Paling paling pol lima tahun paling pol. Setelah itu keriput semuanya. Yang tadinya cantik, molek, keriput. Yang tadinya ganteng, gagah, kurus, tinggal tulang belulang. Tapi kalau yang cantik hatinya, yang cantik adalah batinnya, beda. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pilihlah istrimu itu yang cantik dari keturunan orang baik. Dia juga orang yang cukup dan beragama." Kata Rasulullah, falfar bidzatid dini taribat yadaka." Pilihlah istrimu yang agama Islam, saya islam sama kau. Karena ini di Jakarta di mana-mana orang terkenal, orang kaya itu milih istri tidak lihat ya pokoknya agamanya Islam apa agamanya Hindu apa agamanya Kristen apa agamanya Buddha apa agamanya Konghucu tidak tahu pokoknya jadi istrinya tidak sah nikahnya tidak sah nikahnya laki-laki mengawini itu bukan ahlul kitab Kristen sekarang ini ahlul kitab itu dulu ahlul kitab dulu itu zaman kalau Kristen sekarang itu murtad sudah namanya kan sudah nasah sudah dinasah oleh Rasulullah sudah dinasah itu sudah dihapus ajaran-ajaran Kristen itu kalau kakek nenek moyangnya dulu orang-orang yang alim orang-orang yang penganut agama Nasrani mengikuti ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus Yahudi itu ya Yahudi itu agama samawi yang dibawa oleh Nabi Allah Musa mengikuti ajaran tauhid bukan mengikuti dan menentang ambiaknya enggak ya itu itu dulu sehingga kalau orang sekarang laki-laki sekarang kawin dengan orang perempuan Kristen atau Yahudi tidak sah nikahnya apalagi orang perempuan muslimah kawin sama laki-laki Nasrani lebih tidak sah lagi jadi hasil perkawinannya anaknya zina anak zina hasil dari buah perkawinannya anaknya zina bukan tidak sah itu bukan kawin itu bukan perkawinan zina sama dengan begitu itu penting ikhwani kemudian fatazayyunu ala hadal gasad mahbub nah kita diminta oleh agama itu agar kita berhias berhias jangan untuk manusia kalau berhias untuk manusia manusia itu paling pol berhiasnya adalah kok kok cantik hari ini kok kok ganteng hari ini kok kok rapi hari ini kok kok bagus hari ini pol sampai situ hari itu Begitu kita pulang ke rumah, kita tidur, kemudian keluar beleknya atau keluar umbelnya, pulang kok jadi elek hari ini Nah, begitu. Kok jadi jelek mukamu hari ini? Kemarin kau mukamu saya lihat bagus, sekarang kok jelek. Paling pol begitu manusia. Hari itu dia. Tapi kalau dia berhias karena Allah Ta'ala, maka Allah akan mempercantik dan akan memperindah dia punya tubuh tadi itu selama-lamanya. Sampai yaumul kiamat. Setiap orang yang melihatnya senang Bilal ibn Rabah itu kan seorang tadinya seorang budak dimerdekakan oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq dibeli dimerdekakan oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq atas perintah Rasul saw. kemudian kecantikan Bilal sebagai seorang apa orang hitam ya dari bangsa Habasyah orang hitam tadi itu bagaimana kecantikan Bilal sehingga sahabat-sahabat Rasulullah saw itu kalau memandang Bilal itu mengatakan bahwa Ya rajul aswad. Ya rajul aswad, wahai laki-laki hitam. Ya, ada yang ada yang menjuluki dengan ya abda ya ab, ya abad aswad, wahai budak atau wahai hamba Allah taala yang hitam. Saat pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabatnya mengatakan kepadanya mengatakan Bilal ya rajul aswad, wahai laki-laki hitam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kecantikan bidadari itu dari hitamnya Bilal kalau tidak ada hitamnya Bilal maka tidak mungkin cantik bidadari di surga itu kaget sahabat-sahabat ini dari mana ya Rasulullah kok Bilal bisa membuat cantiknya bidadari itu dari hitamnya mata pengambilan hitamnya mata ini maknanya adalah hitamnya mata ini adalah seperti hitamnya kulitnya Bilal itu maksudnya Rasulullah ya nah, itu diantaranya jadi Nabi saw itu memperindah batinnya dan zahirnya para sahabat tadi itu yang tadinya mereka tidak mengenal tauhid mereka menjadi mengenal tauhid yang mana tadinya mereka tidak mengenal niyah menjadi mengenal niyah itu karena ajaran Rasulullah saw. Alaihi Wasallam sya'fi fil lihyah idharan li zuhdi wa gillatil mubalah bin nafsi mahdur membiarkan daripada jenggotnya seseorang tadi itu hingga dia memanjang dan tidak rapi dengan satu uh, persepsi atau dengan satu niat atau dengan satu harapan atau dengan satu tujuan bahwa supaya orang memandang dirinya adalah orang yang zuhud yang menjauhi daripada dunia mungkin orang akan bertanya kenapa jenggotmu tidak rapi apa tidak pernah dicukur apa tidak pernah disisir dia akan mengatakan saya tidak ada waktu untuk nyekor jenggot saya tidak akan ada ada waktu untuk nyisiri jenggot saya kenapa karena waktu saya habis untuk ibadah habis untuk dakwah habis untuk nasional ilm supaya orang begitu sama dia nah, orang seperti ini kata Imam Ghazali apa mahdur dilarang ini jadi Islam juga menghargai yang namanya kerapian diri Islam juga menghargai namanya ketertiban diri kebersihan diri kemudian watar kuhushulan bima ahamu minhu mahbub kalau memang ini semuanya ditinggalkan sama dia karena ada sesuatu yang penting sehingga dia masalah ada seseorang yang hari ini atau hari Jum'ah ini misalnya ini hari Jum'ah hari Jum, hari Jum'ah ini dia tidak bisa untuk nyekor jenggot nyukur jenggotnya atau tidak bisa untuk gunting kukunya yang panjang atau dia tidak bisa untuk memakai celak atau dia tidak bisa untuk uh, apa namanya uh, berhias atau dengan mandi masalah begitu karena dikhawatirkan apa? Kalau dia mandi dulu atau dia nyukur jenggot atau dia nyisiri jenggotnya atau dia gunting kukunya, maka dia akan terlambat sholatul Jumat. Nah, bima huwa aham minhu. Bima huwa aham minhu enggak apa-apa. Dulu kan dulu yang penting. Yang lebih penting. Baru setelah itu dia melangkah kepada yang penting. Dulu kan yang lebih penting dulu, baru melangkah kepada yang penting begitu wa ahwalun batinah bainal abdi wa bainallahi azza wajal inilah keadaan yang harus diperhatikan oleh setiap hamba antara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebersihan badan maknanya ya dan niat yang penting itu niatnya ikhwani dalam orang berwudu nawaitu taharata li salah kata Imam Ghazali kalau dia berwudu nawaitu taharata li salah cuman lisannya yang dapat cuman zahirnya saja kebersihan tapi kalau dia itu taharat tadi sholat diungkapkan juga dari hatinya, maka Allah Ta'ala juga membersihkan hatinya. Dia keluar dari kamar mandi itu bersih hatinya. Karena sudah diwudui hatinya. Nah, begitu. Wanafid basir watalbis gairu rabeh alihi bihal. Dikatakan bahwa orang yang betul-betul tahu, mengerti tentang niat, mengerti tentang agama ini itulah orang yang punya mata hati yang terang Nah, kalau kita jalankan agama ini dengan baik, dengan lurus, menuruti daripada itibaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jadi orang yang basir, orang yang pandai, orang yang cerdas itu. Orang yang kuat mata hatinya. Wa talbis ghairu alaihi bihal adapun cuman berhias dengan zahir saja tanpa dia mendapatkan keuntungan apa-apa dari akhirat dari dari Allah taala di akhirat itu adalah satu pekerjaan yang sangat merugikan keadaan kita ya wa kam min jahilin yata'ata hadhil umur iltifatan ilal khalqi wa huwa yulabbisu ala nafsihi wa ala ghairihi dikatakan berapa banyak orang yang bodoh orang yang jahil orang yang tidak punya ilmu yata'ata hadhil umur mereka juga mengerjakan perkara-perkara di bawah seperti ini tadi juga menyukur jenggotnya juga menggunting kukunya juga mereka mandi iltifatan ilal khalgi namun mereka mengerjakan itu semua tujuannya adalah supaya dipandang sama hamba Allah taala yang lain bukan untuk Allah taala tujuannya wahuwa yulabbisu ala nafsihi wa ala ghairihi tujuannya adalah supaya dia mengelabuhi dirinya dan mem mem membuat orang lain ber e, tertipu sama penampilan dirinya nah, ini orang yang jahil namanya orang yang bodoh namanya wa yaz'umu anna gasdahul khair dan dia berpropaganda dia mengaku-aku begitu Um itu dia mengaku-aku dia berpropaganda bahwa tujuannya dia semua ini adalah baik sementara dia tidak ada niat tidak ada ilmu tidak pernah belajar masalah hal ini sehingga yang dia kerjakan semuanya salah keliru ya fatara jama'atan minal ulama'i yalbasuna thiyabal fakhirah wa yaz'umuna anna gasudahum irghamal mubtadi'ah wal mujadilin wat tagarrub ilallahi ta'ala wa hadha amrun yang kasyifu yauma tublas sarair dikatakan lihatlah ulama-ulama yang mana mereka pakai pakaian yang mewah ulama pakai pakaian yang mewah wa yaz'umuna dan mereka mengaku anna gasdahum irghaman lil mubtadi'ah tujuan mereka pakai pakaian mewah tadi ini adalah untuk menundukkan untuk menentang untuk melawan orang-orang ahli bid'ah wal mujadilin dan melawan orang-orang yang suka jidal orang-orang fusak, orang-orang fasik wa tagarrub ilallahi ta'ala bihi dan tujuannya adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala ini perkara yang bagus, tidak apa-apa justru dalam agama itu kalau di depannya orang kafir, kalau kita jalan tabaktur tidak boleh. Tabaktur itu sombong, mendongakkan kepala begini. Itu namanya tabaktur. falatam syifil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kata Allah. Allah tidak suka sama hambanya yang berjalan di muka bumi ini marah dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah taala benci tidak suka sama hambanya yang suka menyombongkan dan membanggakan dirinya saya adalah saya illa fil jihad kecuali untuk jihad visabilillah melawan orang-orang musyrikin dengan menunjukkan bahwa saya adalah gagah berani boleh tidak apa-apa bahkan boleh berjalan di depannya orang musyrik ya di depannya orang kufar orang-orang kafir dengan tabaktur berjalan dengan mendongakkan begini supaya orang-orang kafir itu mentalnya jatuh ternyata orang muslim ini tidak hanya dia bisa tawaduk saja ternyata dia juga kuat yang diinginkan sama mereka kan begitu nah, tujuannya kalau untuk itu untuk melawan orang-orang itu dan karena Allah Ta'ala dia lakukan ini semuanya itu dinilai oleh Allah Ta'ala dengan sifat tawaduk tapi tidak boleh kepada orang Islam tidak boleh kalau kepada orang Islam haram hukumnya sesama kaum muslimin harus mutawadhi harus tawadhu dia dia harus merendahkan hatinya dia harus mengatakan bahwa saya adalah lebih jelek daripada orang lain dalam hatinya dia harus mengatakan begitu orang lain dirasa lebih mulia lebih bagus daripada dirinya lebih dekat lebih agung lebih baik daripada dirinya dalam hatinya mengatakan seperti itu harus punya perasaan tapi kalau kepada orang kufar boleh kita tunjukkan bahkan dikatakan dalam sahih Zubat itu waharamu khidab sya'ri bisawad rajulin wa mra'atin la lil jihad wa khaddabu khidab sya'ri bisawad haram hukumnya orang laki-laki nyemir rambutnya dengan warna hitam tidak boleh jangan disemir dengan warna hitam rambut mau disemir coklat boleh mau disemir kuning boleh mau disemir warna oranye boleh mau disemir tapi jangan hitam tapi setelah rambutnya putih kalau rambutnya hitam begini kemudian disemir dengan semir rambut-rambut yang seperti orang-orang fasik hukumnya haram tidak boleh setelah rambutnya putih disemir sama dia tujuannya adalah untuk ibadah tidak apa-apa kecuali untuk jihad disemir hitam boleh rambut putih disemir hitam boleh harramu khidab sya'ri bisawat lirajulin baik untuk laki-laki wamra'atin hatta untuk perempuan lalil jihad tapi kalau untuk jihad tak apa-apa boleh hukumnya tidak haram boleh kalau untuk jihad sebab orang kafir begitu dia melihat orang Islam rambutnya putih dia ketawa dia akan bangga dia akan bahagia ini orang Islam ini lemah benar karena dia orang-orang lemah dia orang-orang tua semuanya juga dia bisa menghunuskan pedangnya dan akan perang kepada kita kita dianggapnya sama mereka adalah lemah tapi justru orang-orang yang tua-tua itu tadi itu kemudian yang rambutnya memutih beruban disemir rambutnya dengan semir hitam tunjukkan kepada orang kafir mereka mengatakan ternyata orang Islam semuanya pemuda ya begitu maka waktu Sayyidina nak Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pakai jenggot warnanya putih di saat itu masuk musim jihad musim perang melawan orang-orang musyrikin Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abu Bakar, rubahlah lehyahmu atau jenggotmu ini dengan warna yang lebih baik. Ya, tapi jauhilah warna hitam. Jangan dekati warna hitam. Dan di apa? Disemir oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan semir coklat atau dengan semir kuning atau dengan semir merah. Seperti pacar pakai pacar begitu. Ya, itu diperbolehkan, tapi kalau untuk hitam tidak boleh kecuali untuk jihad kalau untuk jihad tidak apa-apa kemudian ikhwan yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dulu ada satu cerita sedikit ini Sayyidina Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus Sayyidina Lahwi Abu Bakar Adni Al-Idrus ini dia seorang ulama besar dia menggunakan pakaian yang bagus menggunakan kuda yang bagus permadani yang dibeberkan di bawah kaki kudanya adalah permadani yang mewah yang bagus dia jalan di atas permadani itu dia jalan dia bertemu dengan orang Yahudi Yahudi seorang Yahudi kafir bajunya ngelomprot pakaiannya tambal-tambal orangnya miskin melarat tidak punya apa-apa Yahudi tadi dia melihat Sayyidina Abi Bakar Al-Adni Al-Idrus tadi ini dengan kemewahan badannya dan kemewahan kendaraan yang dia kendarai dicegat sama si Yahudi. Hei fulan, ya Syekh, lebih ada apa? Nabimu Muhammad pernah mengatakan ad si sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah nerakanya orang mukmin dan surganya orang kafir. Buat Anda sebagai seorang mukmin yang mengakui tentang hadisnya Nabi Muhammad ini sebagai nabi Anda katanya orang Yahudi ini, Anda dengan kehidupan yang mewah, dengan kewah kehidupan yang kaya raya. Sedangkan dalam sorot mata Anda dengan kacamata Anda, Anda memandang saya sebagai orang yang kafir karena saya adalah Yahudi, saya tidak mengakui Tuhan itu satu katanya. Yahudi, saya kafir anggapan Anda seperti itu. Tapi kenapa? Yang kata nabimu bahwa dunia ini adalah surganya orang kafir, ternyata buat saya seperti neraka. Yang katanya nabimu, surga ya dunia ini adalah nerakanya orang mukmin, tapi ternyata pada dirimu sekarang ini bak seperti surga. Kau hidup mewah, kau hidup nikmat, kau hidup bahagia, hidupmu dalam keadaan megah dan mewah Kata Sayyiduna Abu Bakar Adni Al-Idrus dia katakan apa? Bayangkan wahai Yahudi. Kalau dunia ini adalah penjara atau nerakanya orang mukmin, anda melihat saya seperti ini seakan-akan saya sekarang berada di dalam neraka atau di dalam penjara di dunia. Saya sudah hidup nikmat. Bagaimana kalau saya nanti di dalam jannah di akhirah nanti? Orang Yahudi tadi mengatakan betul juga ini. Bayangkan saja, Anda di dalam surga Anda sendiri karena Anda kafir. Anda di dalam surga Anda sendiri Anda melarat. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Apakah Anda tidak masuk neraka lebih melarat? Maka si Yahudi tadi ini langsung masuk ke dalam agama Islam dia. Tuntun aku untuk mengucapkan dua kalimat syahadat supaya aku menjadi orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat ya, itu irghaman ya lil mujadilin irghaman lil mubtadiin tujuannya adalah untuk menentang mereka tidak apa-apa tapi ikhlas karena Allah taala bukan karena apa-apa kemudian ikhwan yang dimulakan oleh Allah taala wa hadza amrun yang kasyifu yauma tublas sarair ini semuanya akan terungkap nantinya akan terungkap hiasan diri kita baju diri kita ini semuanya akan terungkap nanti di hari kita dibangkitkan sama Allah Ta'ala. Hari dibuka sama Allah Ta'ala seluruh tabir kita. Dibuka sama Allah. Siapa di antara kita yang datang ke masjid karena Allah? Dan siapa di antara kita yang datang ke masjid karena orang lain? Itu Allah Ta'ala yang tahu. Sokle, kameranya Allah Ta'ala sudah dipasang sama Allah. Nanti kita berbuat taat kepada Allah Ta'ala Baik itu salat, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu haji, baik itu ibadah, baik itu iktikaf, baik itu taklim, baik itu apa saja Kebaikan semuanya kita lakukan di muka bumi ini Tapi bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka nanti dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala Bagaimana hambaku ini? Allah akan bertanya kepada malaikat-malaikat Bagaimana hambaku ini? Hambamu ini ya Allah dia berhias, dia begini, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia datang pengajian, dia etikaf di masjid, tapi dia adalah orang yang baik ya Allah. Dia begini, dia begini, dia begini. Apakah betul wahai hambaku? Benar ya Allah. Saya dulu di dunia juga sholat, puasa, zakat, sedekah, berderma, cinta kepada orang muslimin dan muslimat. Allah Ta'ala akan mengatakan, kadzabta bohong kau enggak ya Allah saya justru saya ini jujur ya Allah kadzabta dibuka sama Allah taala jedet filmnya ya Allah bagaimana ini bisa terjadi inilah filmmu dulu waktu kau di dunia dulu Ternyata datangnya dia ke majelis, dia datang untuk sholat, dia datang untuk puasa, dia kemudian berangkat haji, dia bersedekah, dia berderma, dia ini, dia ini tujuannya bukan karena Allah Ta'ala yaumatu tublas semuanya terungkap yaum yang kasyif itu namanya yaumal jaza yang hak kelihatan hak yang batil kelihatan batil ya yuba'tsaru mafil gubur semua yang di bawah kubur dibangkitkan sama Allah Ta'ala nah, dibangkitkan sama Allah Ta'ala bahkan dikatakan bahwa orang yang hidupnya di dunia dengan membawa niat yang baik maka dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala wajahnya itu seperti bulan purnama dan diberi pakaian sama Allah Ta'ala tidak telanjang dia itu dengan membawa niat yang baik tapi kalau dia hidupnya di dunia dulu tidak membawa niat yang baik meskipun dia keturunan orang baik nanti dia dibangkitkan dari kubur oleh Allah taala dalam keadaan wajahnya seperti syaitan waliyadzubillah menakutkan dan dalam keadaan telanjang nih. Meskipun dia adalah keturunan orang-orang salihin, bapaknya soleh, datuknya mungkin orang soleh. Tapi karena dia tidak bisa mengikuti ajaran orang orang tuanya, sehingga dia tidak bisa membawa niat yang baik, dia dibangkitkan juga dalam keadaan tidak baik. Waliyadzubillah. Wa yuhassalu ma fi sudur semuanya akan ada di dalam hatinya fa inda dzalika yatamayyazu sabika al khalisah minan nabah raja dikatakan justru berbeda antara ikan arwana yang mahal dengan ikan cetul beda ikan arwana yang mahal ini kalau dijual bisa jutaan sama cetul Berapa harganya ini? Satu miliar. tidak eh, mungkin. Satu miliar iwak cedol. Ini ikan arwana. Masya Allah. Beda. Orang yang punya niat sama tidak punya niat. Itu seperti itu. Seperti itu. Batu permata digosok. Kinclong-kinclong dia. Apa ini? Intan berlian. Saya juga punya. Apa? Batu kan? Apa ini? Kerikil. Beda ini berapa harganya? Ini satu miliar. Gila anda, kerikil harganya satu miliar. Kalau ini saya percaya satu miliar. Habis sama begitu. Orang yang punya niat sama orang tidak punya niat. Ya Allah ini kan dulu satu teman duduk sama saya. Iya. Dia punya niat. Kau tidak punya niat. Nah begitu ya. Kemudian ikhwan yang dimulakan oleh Allah. na'udzu billahi minal khizyi yaumal ardhil akbar maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala Jangan sampai kita nanti di hari akhir itu kita dipermalukan oleh Allah Ta'ala Dengan diri kita sendiri ya Allah Ta'ala tidak pernah mempermalukan kita di hadapan hamba Allah Ta'ala yang lain tidak Allah Ta'ala akan menunjukkan aibnya diri kita itu untuk kita tapi kita malu sendiri malu sendiri kita kita malu sendiri nanti maka waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda Waktu itu Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah ada di samping Rasulullah. Manusia nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hurlan. Uratan hurlan, telanjang bulat. Tak pakai pakaian hatta selai. selai benang tak pakai. Siti Aisyah langsung kemudian tutup dia punya kerudung, dia dekap begini, dia bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, Bagaimana nanti kalau satu orang yang lain melihat yang lain ya Rasulullah? Rasul mengatakan la yahummahum talik. Orang tidak akan ngurusi miliknya orang lain nanti. Kenapa kau kok jadi begini? Kok kurus? Dulu kan kau gemuk, sekarang kenapa kau kurus? La yahummahum talik. Orang tidak akan ngurusi kau kurus, kau gemuk, kenapa kau hitam, kenapa kau putih lah. Yahummuhum akbar min yang mereka urusi adalah lebih dahsyat daripada ini semuanya Yomul Ardil Akbar dia akan dihadapkan di, di persidangan Allah Ta'ala nah, itu yang yang anak kecil bayi masalah nanti bakal dihisap semuanya dibangkitkan oleh Allah Ta'ala rambutnya langsung putih takut mereka melihat keadaan seperti itu ya nah itu diantaranya kemudian yang keenam adalah waskhul barajim waskhul barajim adalah kotoran-kotoran yang terpendam baik di dalam kulit atau di bawah, di bawah kuku wahya ma'atifu zuhuril anamil yaitu kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku til arab la tuksiru ghasla dalik litarkiha ghaslal di akibat ta'am dikatakan dulu orang-orang Arab tidak pernah banyak mencuci tangan mereka litarkiha ghaslil yadi akibat ta'am dikarenakan uh, apa namanya mereka meninggalkan habis makan mereka tidak cuci tangan dulu orang-orang Arab dulu jadi mereka dulu belum ada sabun begitu belum ada sabun mereka kalau kotor digosok-gosokkan di pasir itu saja ya tangan mereka ya kotor menjadi bekasnya pasir Barangkali kalau mereka memakan sesuatu yang berminyak, tangan mereka digosokkan kepada telapak kaki mereka begini. Bahkan telapak kakinya juga jadi kotor, tangannya lebih kotor lagi. Begitu. waskul barajim ini apa namanya? Fayastami'u fitir kal udur wasakh. Maka kalau begitu sekarang ini maka dikatakan bahwa setiap eh, ruas-ruas uh, ruas -ruas pada badan kita ini kalau kita tidak mencuci atau tidak membersihkan dengan air menjadi kotor puasa akan bertumpuk kita punya kotoran-kotoran tadi fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghaslil barajim karena dulu para sahabat juga melakukan yang sama kalau makan sesuatu kemudian mereka juga tidak cuci tangan atau mereka makan sesuatu kemudian digosok-gosokkan di pasir begini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau mereka kok tidak sedap apa baru tanganmu ini ini habis makan sesuatu ya Rasulullah saya tidak cuci cuman saya usap-usapkan pada telapak uh, kaki saya begini lah cuci tangannya nah, dicuci tangannya nah, begitu ya sehingga Rasulullah SAW menyukai uh, sahabat-sahabatnya menyukai umatnya yang menjaga kepada kebersihan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan badan kita membersihkan zahir kita, membersihkan batin kita, membersihkan ruh kita sehingga mudah-mudahan kita hidup di dunia ini dibersihkan hidup kita oleh Allah taala daripada segala kekotoran-kekotoran hati, segala penyakit-penyakit hati dikembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dalam keadaan diridhai oleh Allah taala di dunia wal akhirah mudah-mudahan di akhir semua usia kita mudah-mudahan dalam keadaan diridhai oleh Allah taala di dunia wal akhirah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala disenangkan hidup kita di dunia wal akhirah diberikan umur yang barokah ma'asihah wal